Tidak lupa bagi kita semuanya untuk saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangannya. Semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh. Ikhlas di dalam beramal. Di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين dan tidaklah aku perintahkan kepada mereka kecuali bagi mereka senantiasa untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya manusia mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diberi umur yang panjang dipergunakan untuk sebaik-baiknya dan ini adalah merupakan khairun nas sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairun nas man qala umruhu wa husna sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya dan kebalikannya sejelek-jeleknya manusia yang panjang umurnya akan tetapi jelek amalannya sehingga ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilannya mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Hal ini patut bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Karena ini adalah merupakan kenikmatan yang tidak terhingga. Kenikmatan yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Masih diberikan umur yang panjang. Masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sampai tempat tujuan kita yaitu akhirat nanti. Ali bagaimana Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kum fi dunya ka'annaka gharib aw 'abid sabil Hiduplah kalian di dunia ini seperti orang qarib asing. Awalul atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan hinggap sesaat istirahat sejenak kemudian melanjutkan perjalanannya melanjutkan perjalanannya ke akhirat nanti karena akhirat adalah akhir dari segalanya sedangkan kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang menipu. Sehingga al jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan-kehidupan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan keindahan-keindahan dunia yang bisa melalaikan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memalingkan kita dari keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia adalah dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam ketika berjalan bersama para sahabatnya ada seekor anak kambing yang cacat yang telah mati. Nabi mengatakan kepada para sahabat siapa yang diantara kalian yang menginginkannya Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, itu adalah bangkai Ya Rasulullah. Kalaupun dia hidup, dia itu cacat Ya Rasulullah. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, itulah dunia. Hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seseorang yang senantiasa hukum dunia, mencintai dunia, yang mengatakan bahwa dunia segala-galanya, bahwa hakikatnya dia mencintai bangkai. Hakikatnya dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu yang rendah. Karena dunia dari kata dana, sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Sehingga hanya muslimu, ketika kita senantiasa berada di kehidupan kita ini, maka kita jangan jangan terlena dengan kehidupan-kehidupan yang menyiksa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu akan hilang, semuanya itu akan hilang. Kullu man 'alaiha fan yang di mata kita, di hadapan kita, di belakang kita, di kiri kita, di kanan kita semuanya akan hilang. Semuanya akan sirna ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام dan tersisa adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tidak ada batasnya. Seseorang merasakannya. Seseorang senantiasa merasakannya betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Terlebih-lebih ketika dia hilang barang dagangannya, hilang dari perbekalan dia ketika dalam keadaan safar, kendaraannya hilang, makanannya hilang, minumannya hilang, ketika dia duduk di pohon istirahat kemudian dari kendaraannya datang kembali untanya datang kembali maka dia akan gembira dia akan gembira karena Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan dari perbuatan tadi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sungguh ketika orang tadi telah gembira Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira lagi sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih bergembira ketika seseorang hilang pendarahannya, dan di sana ada makanannya ada minumannya Ketika dia beristirahat di pohon, kemudian ketika itu ada kendaraannya, ditangkap talinya. Dengan kegembiraan nadi, dia salah mengucapkan, ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu dan aku Rabbmu. Kesalahan berbicara dikarenakan senang sekali. Nabi alaihi wasallam mengatakan, ketika orang tadi senang, maka Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira. Lebih bergembira dengan taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih gembira dan orang tadi. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Lillahi asyaddu farhan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira kepada seorang hamba ketika beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua kesalahan-kesalahannya, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan wallahi demi Allah sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yawm akthar min 70 marrah dalam satu hari lebih dari 70 kali di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala beliau yaum akthar min ni'mah lebih dari 100 kali. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam khairul anbiya Nabi alaihi salatu wasallam yang dimana dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Hal ini sebagian dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam qama min al-lail hatta tatafakkar qadamah Nabi bangun malam melaksanakan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Istrinya Aisyah menanyakan, kepada Nabi Alaihissalatu Wassalam bertanya heran apa yang telah dilakukan oleh suaminya mengatakan kepada Rasulullah menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi yang telah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau 70 marrah, 70 kali. Dalam doa yang 100 kali apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan? Berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari? Berapa kali? Apakah kita pernah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an." Bertobatlah kepada Allah semuanya. Padahal Allah Subhanahu الله توبة نصوحا Wahai orang-orang Allah Subhanahu dengan yang sebenar-benarnya. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang tidak punya dosa? Padahal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dulu, "Bal hadha makhta wa semua Bani Adam itu mempunyai kesalahan. Wa khairat dan sebaik-baiknya mereka adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang malaikat maut yang karena imannya mencabut nyawanya. Apakah kita semuanya siap? Apakah kita semuanya siap apabila malaikat mau jatuh menghadap kita buat dalam keadaan kita masih banyak kekurangan-kekurangan dalam keadaan kita masih banyak dosa-dosa yang berkelimpahan di hadapan kita semuanya apakah kita siap pada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qul inna mautan ladhi tafirruna minhu Fa'innahu mulafikum Katakanlah Kematian yang kalian berusaha lari darinya Padahal kematian itu akan datang Pada kalian kapan saja Akan datang kepada kalian kapan saja Di mana saja Tidak mengenal waktu tidak mengenal siapa dia. Apakah dia orang yang kaya? Apakah dia orang yang miskin? Kematian pasti akan datang kepada kita semua. Bahkan bayi yang baru dilahirkan banyak yang meninggal. Bahkan orang yang sedang dalam keadaan sedang datang ajar menjemputnya, datang kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengakhirkan dari kematian seseorang idza ya jaa ajaluha wa la yu'akhirullahu nafsan idza ya jaa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan seseorang ketika dicabut nyawanya dengan beberapa dosa. Apabila telah datang malaikat maut menghadap kita semuanya, mau tidak mau kita harus siap. Mau tidak mau kita harus siap Apakah kita senantiasa sudah banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak kita harus siap ketika di perjalanan kita, ketika di rumah kita, ketika kita sedang tidur, ketika jalan-jalan maut, wajah sakratul maut bil haq.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 Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa syarat dari taubat yang diantaranya dia bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dia senantiasa berazam menyesali semua perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. Kemudian apabila masih ada kaitannya dengan Banu Adam, diselesaikan. Ketika dia mencuri maka kembalikan barang curiannya. Ketika dia berbuat gila, berbuat namimah, minta dimaafkan, minta dihalalkan. Ini syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Kemudian taubat yang kedua adalah taubatul fasidah. Taubatul fasidah. taubat fasidah, taubat yang rusak itu taubat yang hanya di saja. Dia mengatakan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian besok harinya masih melakukan kemaksiatan. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi di kemudian hari dia masih melakukan kemungkaran-kemungkaran. Itu taubat yang rusak. Itu taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya menyesali perbuatannya, tidak akan mengulanginya kedua kalinya, meminta maaf kepada saudaranya apabila melakukan kesalahan-kesalahan, ghibah, namimah ataupun yang lainnya, baru taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit bumi Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi seperti malam, mengatakan siapa yang meminta, aku akan berikan siapa yang bertobat aku akan ampuni dosa-dosanya siapa yang beristighfar aku akan berikan ampunan kepadanya setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke kita dengan ingatlah hadirin pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu-waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Kemungkinan kita bisa bertemu di Jumat ini. Wallahu taala apakah kita bertemu kembali Jumat yang akan datang. Ketika kita sudah melakukan ibadah-ibadah seperti melaksanakan qiyam, melaksanakan puasa Ramadan, apakah kemungkinan besar, apakah ada kemungkinan kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang? Wallahu ta'ala alam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin Seseorang tidak akan mengetahui taksibu dan apa yang akan kita esok hari. Manusia berencana akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengampuni dosa kita semuanya azab istighfar kita, ampunan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita adalah orang-orang yang terbaik orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin wa